بسم الله الرحمن الرحيم قال فإن أصل غير الحلال مقطع penerimaan mengkotak penerimaan takwian perkara halal yukosi kunatotake Dikunci yusriku lan ngerusak apa Abdulil halali atiyabah ing basa Kala kau al-imam sopo imam Abu Hanifah Nyatani imam Abu Hanifah Rahimahullah ta'ala Kala lau anna abdan Lamun tak semati kawin Amal kami Allah Allah alaihim Allah hatta tawar fi mutasi sapa anggun mitlah nisariyati iku sepadane ilah tiang tiang ayat al-Amun tiang Suma kau kali-kali tak temani abad Lam yasri ibu orang dan yaitu ibu orang tua sama adat maring perkara yen kudu kami mesti pengorban yen kudu ing lambungi lambung ing lambungi apa tadi ing lambungi adat akalal nutam haram atau utawi ma halal itu halal al-haram utawa iku haram. Matur balu mopo ora. Matur balu mopo ora yang terima apa ibadah iku kangge Imam Abu Hanifah pernah mengatakan apabila ada seseorang yang beribadah sampai seperti yang ini, artinya dari terbut saking dia disiplinnya ibadah sampai diumpamakan dengan sebuah tiang fisik. Tapi dia tidak tahu apa yang dia makan, apakah halal atau haram, maka ibadahnya tidak diterima. Wakolah dari Abu Ishaq, Sofa Abu Ishaq Ibrahim bin Adham, menyadari Ibrahim bin Adham. Rahimahullah ta'ala. Asyik <clears throat> Asyik bersiakan nol sototiro mas'amakah di tangan sino. Wa ma'alaika ba'da zalikan alla ta'uman nahara wa la ta'uman laila. Wa ma'alaika lan orang-orang alaika itu tetap ing atas siro. Ba'da zalika ing dalam tak muzi. Asyik ma'amakah لا يكون تقي هذا الاستيراث orang عليك لا seorang itu تقي هذا الاستيراث بعد ذلك عند akhir أكل Allah ألا تكون متويا orang khusus basiron an-nahar awan wala takuma lan ora dimenangi sepira al-laila ing dalem wengi beribadah ketika waktu malam yakni mendapati roh Ibrahim bin Adham naklan di ibadah sunnah. Wa qala lahu Abu Bakr At-Turmudi, Bapak Abu Bakar At-Turmudi. Rahimahullah Ta'ala. Maras muni'ah al-qawm min al-wujudi illa al-istidlal ma mana al-qawmah mamana al-qoma orang nida al-qoma in qawm minan usul isaki itu mengqoma in Allah illa lukutu jelalu amin opo amin jadik digoi jadi telawan tanpa hidup maku kesanjangan. Warabdu masuk ke keganjangan Terburu-buru Victori yang dalam ngambak jalan Ala hadis syahwati yang ngatasi waksa syahwat Wa aklul harami lan mangan perkara haram wa syubhati wa syubhati lan biro-biro jadi yang banyak menghalangi seorang usul kepada Tuhan itu dia berdalil tapi tanpa dasar dan dia sering terburu-buru ketika dia menjalani ilmu tasawuf wa aklul haram makan makanan haram musyubhat jadi kita tidak bisa sampai pada sifatullah kalau misalnya masih makan makanan haram. Wa qala lahu al-imam Sulaiman sahal rahimahullah. Man utawi kapan wong Lam yakun dikulang ora ono mas'aluhu apa panganane iman Min halalin saking perkara halal Lam yuksyak moko ora es lam yusyak moko ora dibuka kantong bihi samping alim iman opo hijabun alim alim watasaro atalan dari cepat ilaihi marim man watasaro atalan dari cepat ilaihi marim man al-umubatu opo hirokyo fisro wala lan fa'udu lan orang manfaati iman opo sholatu sholat iman wala siyamu lan ora opo poso iman wala sedekah lan ora opo sedekah iman kalau sedekah itu sedekah kalau saudara kodul saudara kodul itu nanti namanya eh, pertemanan tapi kalau saudara pun itu nanti mahar mahkawin. Kalau saudara pun mahat kalau saudara putus persahabatan, kalau saudara pun ya saudara. Wakoran jauh al-imam atau imam Sufyani. Imam Sufyani, Saudi. <clears throat> Alaikum wajibnya mengasihi rokaatnya di akhir halali kelawar mangan terkorban. Wa iyakum lan Wasiyo semoga masih wa aklal haromi imanan erkoros haromi. Fa ini mongko itu untuk ibu orang sore. Kata Imam Sufyan Asori, kamu wajib makan makanan halal dan wajib menghindari makan makanan haram. Karena dulu ini cerita, dia bercerita. Pak ini mengatakan itu untuk ونصر الديان وأنا على طريق آكل الحرام itu wong kang Untuk akrobu iku maca sapa ingsun al ayat ing ayat. Fain tahu moko den buka li tadu itu opo sabakuna itu puluh baban akani pintu lawangi minal ilmi sabihi. Dulu saya itu kata Imam Sufyan orang yang makan makanan halal. Setiap membaca satu ayat, maka dibukakan bagiku 70 bab ilmu. Salam itu mengkolamun semangsa minanan kepada itu. Min to'ani man la yatawarrok, la yatawarrok min ta'amilan kami panganan wong lae lawuh kang ora wira ini sapa man kang ora wira ing sapa man tirsu moko ono sapa ingsun akrobu iku maca sapa ingsun al ayat ing ayat wa urabbi halan bolan balani sapa ingsun wa urabbi halan bolan balani sapa ingsun ing ayat Falayan tahu momo orang yang buka lisan itu babun opo takbar waridun kafisi. Setelah aku makan makanan yang orang yang tidak warok, aku membaca satu ayat sampai diulang berkali-kali tidak menampakkan ilmu apa Wakola Azam Asyikun Ali Asyadiri Toko Syekh Guru Ali Asyadiri Rahimahullah Ta'ala Man utawi kabar umur. Akala itu lamun man pokok man al halal ing perkara halal. Lalan opo dilem man. Qalbuhu opo ati iman. Wa raqqa wa raqalan fi isi opo qalbuhu wa dan lan kasipatkan wa nar lan kasipatkan opo qalbuhu wa qala lan fi nauhu apa turune iman walam yujab lan orang yang aning-aningi sapa man an hadra billahi saking pengayoman Allah waman lan utawi itu orang akalan ulang-ulangan sapa man Wajiran halal yang tidak yang berkorok halal, kosa mengkodaki, apa? Kolbuhu opo ati iman Wa ghoruhu Lanjasi kasar atau tebel Tebal atau kasar Wa ghoruhu lanjasi kasar Opo kolbuhu Wa ablamah lanjasi peteng Opo kolbuhu Wa kujibat lanjasi alim-alimi Sokoman an hadratillahi saking penganyaman Allah. Wa kathura lan akeh opo turune man. Berarti salah satu tanda orang itu sering makan makanan yang tidak beres itu kalau doyan tidur. Hati-hati. Wadzalika min jumlati rahmatillah. Wadzalika lan utawi kuno-kuno lan perlu rokok, ونرى min jumlah ini lupa lagi pula di termasuk dari jumlah rahmatillah kasih sayangnya Lianna aklam aklam min halal Krono tak temen ini mangan tak liani perkara halal Yuhariku iku ngobah ngobah ake Iku ngobah ngobah ake Opo akul halal al-aqba'ah ing piro biro arbuto lil ma'asi maring piro-piro maksiat. Karena makanan yang tidak halal itu dapat e, menggerakkan badan ini untuk melakukan maksiat. Kayak tubuh, mukonyupri, kudu udwin, opo sak opo saben-saben anggota minggu sakit iman apa saben-saben anggota minang iman nyeprih ayak sia ingin to maksiat ayak sia ingin to maksiat apa kullu ubin kaya takabbalu moko aweh kanugrahan Allah sapa Allah alaihi ing iman bin naumi kelawan turu liuri satu minal ma'asi liurihahu <clears throat> supaya mengistirahatkan mengistirahatkan liurihahu supaya mengistirahatkan sapa Allah ku ingman minal ma'asi saking pira-pira maksiat kama annahu kaya oleh sak temene Allah ya tafaddalu iku awet kanugrahan sapa Allah ala ini ing ngatasi wong kang taat ala ta'imi ing atase wong kang taat di aslil halal kelawan mangan perkara halal mahu supaya yen to jumenengake sapa Allah supaya yen to jumenengake sapa Allah hu ikman baina yadaihi ing dalem antarani sandingi Allah lailan ing dalem bengi wa naharan ing dalem waktu awan Wa qala lan dawuh sayyidi sapa Gusti Engsun Ali al fawaz nyatane Ali al fawaz Man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa man Man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa man al harama ing perkara haram wa atolah lan dawaake wa atolah lan dawaake sapa man al ibadatah ing ibadat fahuwa moko utawi man kal hamami iku koyok manuk doro kal hamami koyok iku koyok manuk doro bukan hamam tulisannya sama tapi beda kalau hamam itu gede kalau hamam itu manuk doro kal hamami iku koyok manuk doro diyo hamam rokodah kang ngengkremi ngiremi dak madurana eh. kang ngiremin kang ngkermi dak mana asalnya rokoda itu tidur sama rokoda yang kudus itu ya tidur kalau di sini karena dinisbatkan kepada hamam rokoda di sini bermakna ngkermi ngiremin Ma... kalau bahasa Indonesia nya apa bengi Ala bidin ingatasi dos. Fasidin dan rusak. Di orang yang makan makanan haram, kemudian dia ibadahnya terkut, maka seperti halnya eh, burung darah yang dia nyiremi nyiremi eh, telur yang rusak Fahuwa mongko utawi hamam Yus ibu ibu Capek itu kan bahasa Jawanya Nah, nyesel lagi, tak nyaman Apa ya? Takban itu maknanya capek Yus ibu ibu mencapekkan Yus ibu ibu mencapekkan Tidak waspalah Maksudnya benar. Nafsahu ing awak siwini amam Fitu lil makomi ing dalem dawane jumeneng Tumma <clears throat> la yafrahu syai'an Tumma la moko ora netesi opo amam syai'an ing wiji-wiji Telur apa pun Karena itu katanya orang Madura telur semburukan Bal rujuk balik metu apa bis masdron hale perkara kang batin wa min mafasidi aklil harami istihalatu naron wa min mafasidi aklil harami dan ibu setengah cantik rusaknya kerusakan kerusakan makanan anu, kerusakan makanan haram istihara tubuh iku oleh ngalih ngalih akan rupo aslil haram oleh ngalih ngalih akan rupo nalih akan rupo menjadi bendanya berubah nalih akan rupo harom haram narom jadi benih fayuhibu moko dat moko milangake apa haslul haram sajjiyatal fikri ing limpasi fikir pikiran jadi makanan haram itu juga menyebabkan eh, kecerdasan kita berkurang. Waladzatan zikri lan lezati zikir, enaknya zikir wa yukhrikum nabata ikhlasin ikhlasin minati wa yuk wa yukhrikum lan nukum opo aklul atau nar nabata ikhlas piro-piro ikhlas cecukulane ikhlasi piro-piro tumbuh-tumbuhan jadi kalau makna itu biasanya kalau seperti ini dimaknanya begini. Wujud ikhlasiyati ing ikhlasi serupa ake kelawan nabat biasanya begitu mari ing kesimpulannya ikhlasi membutakan yuk apa bahasa Jawanya membutakan membutolati yang nanti yang membutakan membutakan Opo aslul haromi al basirotan ing sedingan hati. Kalau basirot itu mata hati, kalau besor itu mata yang kelihatan. Wa yudlimu lan penati opo aslul haram al-zahra di tamina. Wa yudinu lan mapesake opo aslul haram ad-dinah ing akromo Wal badanah lan badan. Wal aklah lan akal. Wa yurifu lan nyebabake makna asalnya itu yurisu marisake. Di sini lan nyebabake nyari nyebabake opo asmil haram al ghaflatah in lali wa nisyanah sekecil lagi. Jadi mun mun lokpaan tak lupa lapal. Nah itu itu tandanya itu. Wa yamna'u lan nyegah opo aslul haram min zauqanil hikami wal ma'arifi. Saking ngerah saking rasa pira-pira hikmah wal ma'arif ilan piro-piro ilmu wa atola wa atola lan ake sapa ali al suwar fiza zalika dalam pembahasan ahli haram Tuna kola mengkari-kari jauh sama ali al-Qur'an wabil jumlah ilan melawan kesimpulan Fajami un ma'asi moko utawi kafian yang biro-biro maksiat Allati yo ma'asi yang kan ngelakoni hari alati, allati sapa al abdu Inna innama sababuha iku angin pastini utawi sebabé iku angin pastini utawi sebabé ma'asi atau alati aslun harami iku mangan sekolah harami kesimpulannya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kita ini disebabkan karena makanan haram. Itu kata Allah. Faman, moko utawi sama iku akalan iku lamun manah sapa man al harama yang perkara haram wotolabah, lan nyupri sama man ayyam malak ini yen to ngelakoni sama man atau atas ing ketaatan Wa talaba lan yukri sapa man ayya mala ingin to nglakoni sapa man atau apa ing ketaatan ing ketaatan faqad roma. Moko teman-teman nyejo sapa man al muhalah ing perkara muhal Mustahil kalau makanan haram yang masuk ke perut itu kita bisa menjadi orang yang soal. Tahu Allah amalkan tanbihun utawi iki begini Ya jibu wajib alaman ing atasi wong apa aklu syai alaman ing atasi wong akalakan manan sapa man syai'an ati sisi summa wajada mung kari-kari nemu sapa man summa wajada mau kari-kari nemu sapa man ba'dahu ing dalam sakwise aklu syai nemu alamatan ing sisi tertentu min alamatin harami saking piro-piro tengere perkara haram apa sing wajib ayat mudah apa yang to ngalap sopokan fil koji ing dalam muta in amkanahu lamuk kongan apa al-akhdu akhdu fil koji ini Kalau kamu makan sesuatu, sudah makan. Ternyata kamu seakan kayaknya ini makanan haram. Kalau bisa ketika itu dimuntahkan kalau bisa. Wa illa lamun ora, lamun ora angkanahu, akhadha mengalap sebutan fit taubati ing dalam taubat wal istighfar la istighfar. Ini bukan hanya pada anu ya, pada makanan sebenarnya. Kalau kita melihat perempuan Taubatullah. Mari kita taubat. Beruntunglah dari Ini bukan katanya saya, ini katanya Syekh asy Buat dia untuk kita semua, untuk saya, untuk kamu. Wa minal alamah bilang itu sengaja kira-kira bener ayakuna utawi yang kok ono lisyarti iku tetep kaduwe syariat ala zalika ta'am ing atase mengkuno mengkuno panganan ayyakuna syar'i ala zalika ala zalika ta'ami opo iktiradun opo iktiradun melawani jadi ada melawani ada iktirad itu ada tanggahan dari dari syariat. Min haitsu wudi ahal Saking sekiranya yang jelek atau min haitsu wa doa al yadah. sekiranya jelek sapa wong al yadah intan. Maksudnya sejak dahulu memang syariat sudah dilarang. Contohnya makan makanan eh, babi dan dan Jelek dan jelek Beri celeng dan jelek. Waminha dan ikut tekan samping al alamat wujudul zulmati utawi anane peteng sing kondisi dalam hati. Apa sih eh, uh, hati itu tanda-tandanya petengnya hati? Kalau kita dinasehati itu tidak mampu kalau kamu dinasihati tidak mau, mental, itu berarti hatinya itu keras, pekernya. dan lan itu fitobiati ing dalam watak. Keras kepala itu juga termasuk salah satu alamat tanda bahwa dia itu sering makan makanan yang tidak beres. Anu jauh, melanggar jauh. Eh, jauh lagi mana ya? Yang besoknya begitu lagi, itu tanda Hatta ka'anna man akalahu akalah rosoton. Sehingga koyok-koyok tak temani uang. Akalah. Kang manan man. Hu'e. ing to'am. Ka'anna man akalah Akalah kan mangan sopok mandu ing to'am Akalah iku Akalah iku mangan sopok man rosol konti cor-corane imah terkenal orang ini cuma permisalan tasbih bening akan tema itu akan jogelan ya kalau mau silahkan mungkin pondok Islam ya jawab Peminha lalu itu setengah tangkiri alamatul akil haram alamat salah satu tanda-tanda makanan haram ayakumah utawi yang jumeneng sapa wong minan naumi saking turu bangun tidur Payah ruku mau meneng Allah tersering Payah ruku mongko meneng sapa man saatan ing dalam sak waktu hatta yang tajido sehingga tani sapa man kama yang waku koyo oleh tumibo opo ayyakuma minan naumi fayakutu sa'atan liman kasih uang ya turukan manan sapa man arriba yang sapa riba aja riba go go go go sekali kali kali tu tu riba pun tak ya kamu sadar tapi diam sejenak nggak mau bangun itu juga termasuk tanda-tanda kalau kita kita sering makan makanan yang tidak sehat. Apalagi tidur lagi. Hmm. Waminha, kalau kita belajar tasawuf itu ini kan bengkelnya hati. Bahkan ini kita tuh bagaikan mobil yang rewel bengkel oleh tasawufnya. Wa min halan itu setengah sakit alasan antal abah utawi yen to utawi yen to kuyon an nafsu topo awa-awaan Fayatakoi abu moko amri utah Sopo manhu ing ta'am kohron kalawan dan pergi alaihi ing atas Islam. Minggu ilmu ala jadi samping tanpa nambah. Kalau menurut saya kalau yang ini tanda-tanda ini kalau orang tidak masuk ke tasawuf. Jadi orang kalau masuk ke tasawuf itu kalau makan makanan tidak beres itu ingin dimuntahkan. Walaupun makanannya tidak sampai tidak bisa ditahan ingin dimuntahkan. Faklam maka berdua sobat sirol dari kata yang kudu keterangan alamat ya asli hidup itu. Walatang pun lan ojo lari sahabat sirol antakti sibadihi lukmati saking niti-niti ikilah lukma itu sak sak suap sak suap makanan. Jadi kamu jangan sampai lupa tentang tanda-tanda ini dan kamu terus menerus memperhatikan setiap suapan yang masuk ke dalam mulut kamu. Fa innahu mengkotak temene. Aklul haram al atobu iku ngerusak. Wala ulan masuk ojo mangan sapa sira. man ing panganane wong. La yatawarru kang ora wirani sapa man Tikas kasbihi ing dalam penggawian iman. Walau anak bulan senajan tak temene man layar lero. Wadibah iku bendu. sokok man lingkas ngeripiro. Kamu jangan makan makanannya orang yang tidak menjaga halal dan haram. Walaupun dia lebih marah wala tamasik lan ojo noleh sapa sira ilahi maring man la yadurra wala kau lan ora krana gawe man la yadurra kasar tah khotirun kasar tah mecah sapa sira khotiruna ing ati kita mana artinya kerentek kerentek kita ini ati kita engkau telah membuat aku sakit hati karena kamu tidak makan makanan sudah jangan jangan dihiraukan itu katanya yang penting kamu tidak bangga. Wahai al-amru lan ini iki perkara kullah iki man sopo wong. Ya tanah bahas kang iling sopo man kamu mare hadal ambil. Min masyari hadal asri. Apa yang dikatakan dulu? Min masyari hadal asri saking piro-piro ini ikilah mongso. Sedikit sekali orang yang sadar tentang ini Walaupun orang itu berupa kiai, tokoh, bal balik dulu. Utawi kiai kifatiani masyayikh, yakunu ikumanan sapa dulu, minto amin masakin, kaki panganannya kira kilo wong miskin. Bahkan banyak dari antara mereka yang makan hartanya atau hak haknya orang miskin. Wa idza lamu wa idza lamu lan ing dalem nalikane nyasar sapa manungsa kuting ba'duhum wa idza la yumuna anjalun nalika dinyacak sapa anak manusa kuting ba'duhum qala ta'u sapa ba'duhum khiftu wasti sapa itu Aku pastiro ingin to mecah sapa ingsun khotirahu ing atini man la yatawakkal nah ing yakulu min ta'amin masakin. Khodirohu li ahli miskin. Kalau di, ditegur, kecil akan sambian dari orang keseri kami ke di orang keseri. Sambian tak suka mereka. Yang kok tak kok orang dia terhidung. Jawabannya Wama ubidah lan ora sembah al Sopo Allah Ta'ala bisyai'in kalawan suci afdalakan luwih utama min jabril khawatir saking nambel min jabril khawatir saking nambel biro-biro Kertak Wahada laku tali utawi iki kaulu itu jawaban ini minal jahli iku saking kebodohan di ini syariat kelawan biro-biro kaidah syariat. Contohnya begini. Ada seorang kiai dapat sokokan. Engkau minta minta ngalah kita nyaman. karena lebih baik mendahulukan irahi warok itu daripada makan makanan yang jadi. Walakar kolam orang-orang Beto itu mewujud kina idin. Ing dalam nalikani kaulu itu. Bainahu ing dalam antarani bakduhum. Wa bainaman lan ing dalam antarani wong. Azamah kam itu sopok man. Nah, azamah kam itu alaihi ing atasi man. Syahsul sopok wong. Di aliyah syubah kelawan yang tomumbe. Sopok bakduhum ma'ahum ing dalam serta iman al khomroh ing khomroh. Kalau begitu nanti tidak akan ada beda antara dia dengan orang yang biasanya diajak oleh orang lain untuk minum khamr bersama. Kalau kolak, kalau mendaur, sopo, sopo bakduhu, innama syaribudu, angin pasti minum sopo itu. jabron, jebron krono nambal nambal liqamilihi mari kreteki man dena moko matuk si sopok ingsun sopok kita huing huing hu dulu, walam nakbal lan ora sopok itu, sapa kita walam nakbal lan ora nerima sapa kita menyang saking ba'duhu uzron ing ing alasan wa hakamna lan hukumi sapa kita bihi kelawan fasiki ba'du Fahlam moko ruwa sapa kita zalika sing mengkono-mengkono kullah man ya tanabbah ya akhi ya tibu wahdar dan mutiyo sapa kita aidan halaman koyo ihdar min akli wa halali Aidon halimane koyo ikgar min akli min akli ghairil halal. Wetiyo sira minang haya saking izin atau bi kang bangsa wata. Fa innahu mongko sak temene al haya ini makdudun iku terhitung min jumlati iblis tangke jumlahe sifat sombong indal kaumi mungguwi manusia Wakil asharo dan teman-teman yang awal asharo, Sayyidi sopo kulo sopo kusi ingsun. Umar bin Farid sopo Umar bin Al-Farid rahimahullahu taala. ilaihi mare al hayat tabi'i makdudun min Di kau ini kalawan jauhnya Umar bin Farid sama sak nyekelo sapa sira menggenggam nyekelo sapa sira bi azyalil hawa kelawan buntute hawa nafsu coba cekel itu hawa nafsu itu pegang wahlah lan nyopoto sapa sira al haya ing sifat isin wa khalli lan ngecolo sapa sira sabilan nasifina ing dalane piro-piro wong kang ibadah haji wa in jallu wa in jallu senajan agung sapa nasi <clears throat> wa huwa utawi al haya'u tabi'i ai al haya'u tabi'i tegese isim kang bangsa iku ayat tahya iku yen isim asyakhsu sapa wong <clears throat> Ayat ayazkura ingin nutur ingin nyebut sebuah satu Allah ing Allah birah istauti kelawan banderi suara apakah yang dimaksud malu secara tabiat itu yaitu malu orang yang malu untuk menyebut Allah dengan suara yang lantang di hadratin nasih kelawan ing dalem hadratin nasi ing dalem ngarepe manungsa wa aktsaru man lan utawi akeh-akeh wong yasruku kang ninggal sapa mandalika ing mengkono-mengkono zikrullah di hadratin nasi ing di hadratin nasi ing dalem ngarepe manungsa iku ashabul anfusi iku piro-piro wong kang anduweni hawa nafsu Contohnya kal kudosi, koyo piro-piro hakim kodi. Wal mubashirina lan piro-piro wong kang aweh kebunga. Wasyuyuhi lan piro-piro tokoh atau piro-piro guru. Wa nahwihim lan sepadane kudos mubashirin wasyuyuh. Fa'idha kulifah Fa idza kallafah moko ing enggak nalikane merdi ahaduhum sapa salah sisine kudor ila ini ayat surah yang yen nyebut sapa ahad Allah yang Allah bihadratin nasis yang dalam ngarepe manusia hasolah moko hasil indahu yang dalam tandingi ahad khojilun opo sifat isin atau sifat gengsi Ka'annahu koyok sak temani ahad irtakabah iku melakukan sapa ahad maksiatan ing siji maksiat. Famisluha ulai maka utawi ini mengkono-mengkono kudat ilahi akhiri yajibu iku wajib alaihi ing atase haula azzikru opo nyebut birof istauti kalawan banteri suara hatta yakhruju sehingga metu sapa haula anil kibri saking sifat sombong coba saja kamu pergi ke pasar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim coba dicoba kira-kira kamu malu atau tidak nah kalau malu itulah yang dimaksud dengan hayat utomi wakana lan ono atau misalnya ke ke apa itu di Surabaya itu bukan doli di Surabaya namanya Darul Nikmah nah, coba ke sana itu masuk toh dulu toh coba apa yang jangankan di surabaya lah ke mall saja ke mall saya tadi ke Kalau dulu ketika ketika saya mondok itu ke mall JMP Surabaya kita pakai sarung, pakai sarung, pakai sandal, pakai toko. Tapi ya itu jadi artis dadakan. Dan dulu saya pernah eh, ketika pulang dari Bogor itu kalau pulang dari Bogor itu memang harus pakai seragam Jam 7 itu sudah ada di Surabaya. Ada di rumahnya saudara kita di kebun binatang. Naik ke tower, saya pakai sarung, pakai baju, pokoknya pakai pakaian benar saya. Saya belajar kita, belajar buka kitab teman-teman saya, teman-teman jazat ingin membuat kami, ingin membuat kenang-kenangan. Jadi orang pertama kali yang belajar kitab di kebun binatang itu saya. Saya yakin bukan kitab cerita itu. lah kamu membuat anu, membuat prestasi-prestasi. <laughs> Dulu kalau sekarang malu. Nah ini malu ini nggak boleh. Ini namanya saya tobi. Wa orang lagi di toko kusti engdon. Muhammadun. Nyatanya Muhammad rahimahullah taala. Ini namanya orang Imam Muhammad. Ya muruh iku <clears throat> merintah sama Muhammad ashabahu eh biro-biro konjoni Muhammad biro istausi kelawan batera isuro dizikri kelawan dikir fil aswaqi ing dalam biro-biro pasar wasyawari dan biro-biro dalam wal mawadi dan biro-biro panggonan al khirbati kang rusak kang rusak al mahjurati kang den tinggal tidak ada orangnya wa yaqulu lan tahu sapa Muhammad Uzkurullah Uzkuru nyebuto sapa Allah Allahin Allah di hadhil amakin ing dalam istilah biro-biro kandungan. <clears throat> Hatta tasyhadu sehingga kini apa al amakin. Lakum mari sira kabeh yaumal mati ing dalam dino kiamat. Jadi tempat-tempat yang dibuat kita berzikir itu kelak di akhirat akan menjadi saksi untuk kita bahwa ini orang ahli zikir seperti di musola pesantren ini sudah tarik tarik dikir pesantren dikir terus Waktu niku dan ngobrol. Sopo sira kabeh. Namu sab tiba ing nafsi. Ing eh, aling-alinge piro-piro watake nafsi. Fa inakum. Intinya begini, kita tidak malu kalau itu untuk agama. pun membuat teman sila kafir ijabin. Ikut teping dalam angin-angin. Malam malam tuhliku. Huh. Eh dalam selak ini orang ngobong kilo sila di lima. Eh hijab, eh hijab. Fa'lam mengkau roh sebab sila. jadi ilmu gunung-gunung al-hayat tabi'i يا أخي حيث الإسلام واحذر لم نسيو كما أيضا على من يقول احذر من الطبيعي min wisil firpati saking bujuke penggawean dalam berdagang khianat dalam kesepakatan fa innal insah moko sak temeni bujukan fil firpati dalam mazmumun iku dari dino syar'an ing dalam syariat wa qad rawalan teman-teman nirawayatake muslimun sapa imam muslim fi sahihi ing dalam kitab sahih imam muslim an abi hurairah tasanti abu hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam Marroh iku lewat sapa kanjeng Nabi sufi ing dalem pasar. Ala subrotin ketemu ing atase tumpuan, ala subrotin to'ami ing atase tumpukan panganan. Menemukan se setumpuan makanan. Fa'adu kalau mau melebuake sapa kanjeng Nabi ya dalu ing tangane fiha di dalam subrat itu Fana lak moko merkole apa yak belalan ing telep ternyata tangannya Rasulullah itu ternyata rasa setelah memegang makanan itu lah moko dalu sapa penjenengan ma iku hada utawi ini berkoro. ya sahibat ta'ani Hei wong kang anduwe panganan apa ini Fakola moko dalu sapa sahibat ta'ani Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Asobatku. Wis makenani hu'in. Wis makenani hu'in to'an as-sama'u opo hujan. Kola tahu sopa kanjinan. Apalagi antahu pokok so'am. Anu to ora dadi asih sopa siro. Anu to ora dadi asih sopa siro hu'in. balal fokus to'ami ing balal fokus to'ami fokus to'ami ing dalam dhuwure panganan hatta yarahu sehingga ningali sop ningali ing balal anna Tidakkah kau taruh di atas saja biar manusia itu melihat bahwa makanan ini basah. kau lama kau cari-cari jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sampeyan wong wasyana iku lamun bujuk sapa mana ing kita falaisa moko ora ono sapa man minna iku saking golongan kita orang yang biasa khianat maka bukan dari golongan kita wa maklumun lan den pinauri opo anna kullu insani sak temene saben-saben manungsa Ya iku weruh sapa kullu insani fi hirfatihi ing dalem penggaweane kulo weruh ma ing perkara ya kau kang tumiba dihi kelawan ma at-taqwa apa sifat takwa at-taqwa apa sifat takwa wa malan perkara dihi bihi kalawan maya ko utumipo bihi kan kalawan maya ko utumipo al hisyum opo pujuan. wa qad ja'ala teman-teman wis dadi Allah sapa Allah al abda ing kawula aminan ing kang jujur ala nafsihi ala nafsihi ing atase awak dhewe abet fi hirfatihi ing dalem penggaweane abet Sebenarnya semua orang itu sudah tahu diberi pengetahuan oleh Allah bahwa ketika dia berniaga berdagang pekerjaannya itu benar atau salah itu sudah tahu. Allah memberi pengetahuan dengan itu. Dan Allah juga menciptakan manusia itu sebenarnya bisa menjadi orang yang jujur. Pak Ida Wasya, maka dalam nanti kali bujuk. Sopo abad khonah moko khianat sapa abad dinahu ing agamane abad wa nafsahu lan awak dhewe abad wan nasalan manungso ajmaina alaih kalau dia berkhianat kalau dia itu menipu maka dia berkhianat kepada agamanya dirinya dan kepada orang lain wa qad qalulan teman-teman wis jauh sapa ulama kuluman utawi saben-saben wong nasohakan ngarepake bagus sapa man fi hirfatihi nasohakan ngarepake bagus sapa man fi hirfatihi ing dalam penggawean man walam yutamat lan walam yatamit lan ora sendenan sapa man alaiha ing atase hirfah barokah moko maringi barokah Allah sapa Allah lahu maring man fi rahmalihi ing dalam fi ra'si malihi ing dalem bondo hartoe iman min haitsu la yashuru saking sekiranya ora weruh atau ora krasa makna asalnya sa'umur yashuru itu merasa min haitsu la yashuru saking sekiranya ora weruh sapa iman hatta yasiro sehingga dadi sapa iman min autaqinati ikut setengah saking luwih jembare manusa malan apane artone Wa man lan utawi lan utawi sabane wong Gosya iku lamun bujuk sapa man Gosya iku lamun bujuk sapa man firfatahu ing menggawean iman, ing sapa ing sapa moko dadi kebuka halu opo kaya iman Ing sapa moko dadi kebuka halu opo kaya iman Wa tabat lan Dadi ilang Wa tabat lan dadi ilang barokatuhu opo barokai iman wasor lan dadi sapa iman an saking zaman barat maka tidak akan lama an qaribin itu dia hanya kalau bisa tidak lama kemudian wasor lan dadi sapa iman an qaribin tidak lama kemudian an qaribin saking zaman barat Yudrobu iku den tadi aki atau den gebuk. Yudrobu yudrobu iku den gebuk di kalawan iman al misluh opo kepadan. Akhirnya orang itu akan menjadi contoh tidak baik fil humuli ing dalam orang terkenal. Artinya nanti dia bangkrut dan bisa dijadikan percontohan. Itu loh. Orang kalau berdagang suka menipu, tubuhnya tidak akan maju, Lianna Allah karena teman Allah. Kumul itu maknanya tidak terkenal. Lianna Allah karena teman Allah ja'ala itu nasihati kepada Allah al fakro in fakir fil yushik in dalam budian. Kalau sudah sering menipu pasti dia akan miskin. Wal barokatah lan barokah fit takwa in dalam takwa. Barokah itu dia datul khairi fil khairi. Sudah bagus, tambah lagi bagus itu barokah. Wakat asalan teman-teman dukung. Al masyayikhu sopo pira-pira guru. Salafan ing dalam waktu dulu. Jadi waktu dulu, jadi ulama-ulama dulu. Wa khalafan lan ing dalam waktu akhir-akhir. Ulama salaf dan ulama salaf. Ala amalin hirfati ingatasi ngelakoni nglakoni penggawean tabaan krono anut lil Qur'an al Azim mari Al-Qur'an Al-Azim kang aku wa sunnati lan sunnah asyarifati kang mulya wa ashadahum lan nyakseni hum ing al-masyayikh fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono amalin hirfah sapa as syadiyatu sapa pira-pira guru asyadili tukang bangsa syadili Kakana ono asyaiku sopo guru Abul Hasan Asyadili nyatani Abul Hasan Asyadili rahimahullahu taala yaqulu iku dawuh sopo Abul Hasan Man utawi kapan uang iktasaba iku lamun gawe sopo man Iktasaba iku lamun gawe sopo man wa qamalan jumeneng sopo man bifaraihi rabbih kelawan biro-biro kewajibani pangeran kelawan biro-biro kewajibani pangeran iman alaihi ing atas iman fardu yang wajib atas iman itu faqad mulak, moko teman-teman wis sempurna mujahadatuhu Opo oleh nemen-nemen iman. Orang yang bekerja keras, berdagang dengan jujur, maka dia sebenarnya sudah sempurna jihadnya. Wa kana lan ono asyaihu sapa guru Abdul Abbas Al-Mursi. Nyatanya Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala. Ya guru iku dawuh sapa Abdul Abbas. Alaikum natepono sapa sira kabeh. Wajib ing ngatasi sira kabeh bisababi kalawan sebab waliyaj'ala lan supaya yento jadi aki ahadukum sopo salah sikini sira maku kahu ing takarami ahad subhatahu ing alat tahdiye ahad jadikan takaran dalam berdagang kamu itu menjadi tasbih wa qadumahu lan pecok pecok itu guding ya oh benih guding pecok itu pecok itu yang biasa itu kayunya anu, hammer hammer bahasa oh kalau hammer itu petel apa pecok ya nah betul betul itu kodum betul Bedum itu kodum. Makanya dulu kan e, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sunnahnya dengan kodum, berbedu. Coba saja <laughs> kawan-kawan sunat lagi, ada yang mau sunat lagi berbedu, gitu. silakan hubungi Ustaz Abdul Syakur. Kodum. Subhanahu wa ta'ala eh, tasbihman jadikan betungnya itu sebagai tasbih untuk bertasbih. Wal khiyatatah lan jaiti lan jait subhatahu ing wal khiyatatah lan jait dan ing jait subhatahu ing alat tasbih. Wat tafarof lan lumaku subhatahu ing tasbih. Tasbih ahad. Dijadikanlah hmm, pekerjaan kamu itu semuanya mulai dari takarannya betul yang digunakan jahitannya sampai perjalanannya itu jadikanlah tasbih alam untuk kita bertasbih waqad ajma alam teman-teman wis mufakat al ulama untuk ulama ala annal kasba ing atase sak temene gawean wajibun iku wajib wujuban kelawan wajib muakkadan kang den tuduhake mulhaqon kang den birut batin imani kelawan birut batin imani kelawan itu tingkatan iman bahkan ya ulama itu sepakat bahwa kita bekerja itu wajib wajibnya bahkan disamakan dengan kewajiban iman wa maklumun lan den dinauri apa annaman sak temene wong la kasbakan ora ana penggawean iku mau kang kadri iman bahwa moko utawi iman kal mar'ati iku kaya wong wadon la orang kang ora ana penggawean iku maujud lalu kadwe man firujulati ing dalam sifat lanang Orang yang tidak punya pekerjaan itu seperti halnya perempuan yang nganggur. Wa kana yang nganggur dan tidak tidak punya sifat laki-laki sama sekali. Muntari kelakuan dan bungkon itu ada gen mungkin kordu, kaki kordu di ini masalah kok dan bungkon itu. Ada ada apa ada kordu rumah pintu aku telah wa kana lan ono sahibul wasiat sapa wong kang anggere wasiat rahimahullah taala abi ishaq al Ya yakun iku tau sapa sahibul wasiat Hukum fakir utawi kumi wong fakir alladhi ya fakir lahir patahkan orang ono penggalian. iku mau tamu kasuwi fakir hukmul buma fikum hukumnya buma itu guardian guardian itu burung hantu hukmul buma itu hukumnya burung hantu asatinatis tinatiskan meneng opo buma Asakinatu tiga menu fil sirabi ing dalem panggonan kang suwung seperti halnya burung hantu yang berada di tempat sepi. Laisa ora ono fiha iku tetep ing dalem rumah nafkun opo manfaat di ahadin maring Tidak ada manfaat pada siapapun akhirnya. Orang yang tidak punya pekerjaan itu seperti burung hantu. Jadi waktu mendengarkan dan ketika jadi alumni tidak punya pekerjaan buruh hantu walamma dhahara lam tumam kami pertelo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir risalah kelawan gowo risalah lamma dhahara lam yasmur orang merita. sapa Rasulullah ahadan dan iki min ashabihi sangking pira-pira sahabat Rasul bitarkil hirfatih kalawan tinggal penggalian. Ketika Rasulullah menjadi Rasul, beliau tidak pernah merintah salah satu sahabat pun untuk meninggalkan pekerjaannya. Ya. Allah sirfah dia di kamu tertinggal. dalam sandini ahad. Bel balik rohun. Netepati sopa Rasulullah sunnah ashab ala ziromihin ing ngatasi siro-siro penggaweani ashab. Bahkan Rasulullah justru menyetujui pekerjaan-pekerjaan mereka. Wa amarohum lan merintah sopa Rasulullah mungkin ashab bin nusi bin nusi kelawan narpati bagus fiha in dalam hirol. Wa kana lan ono sapa sahibul wasiyah qaddasallahu sirrohum muki-muki bersiati. Sopo Sapa Allah sirrohu in rahasiani sahibul wasiyah. Sirrohu in rahasiani sahibul wasiyah. Yaqulu iku dawuh sapa sahibul wasiyah. Al kamil utawi wong kang sempurna man iku wong. Orang yang sempurna adalah kenapa Rasulullah itu tidak menyuruh para sahabatnya meninggalkan pekerjaan pekerjaannya sebagai pedagang, pekerjaannya sebagai ahli syair. Kenapa kok justru Rasulullah itu menetapkan pekerjaannya ini, tidak menyuruh dia beribadah saja? Kenapa? Karena kita sampai kita dicintai Allah itu tidak harus meninggalkan profesi kita. Kita menjadi tukang beca, bisa kita dekat dengan Allah, melebihi kiai. Kita menjadi polisi, bisa lebih dekat dari kiai dekat kepada Allah dan kepada Dia. Jadi dekat dan tidaknya kita kepada Allah itu tidak tergantung pada profesi kita. Jadi waktu lagi misalnya kita mau jadi ayat yang jadi tukang beca itu tidak usah rindu, tak usah kok terus manusia ya Allah moro ajubakan, moro tak mampu tasbih aja, Tidak usah, tetap saja jadi tukang beca, Kamu bisa lebih dekat dengan Allah daripada dia bisa. Tidak butuh orang dekat dengan Tuhan itu tidak harus ganti profesi. Al kamilu utawi wong kang sempurna man iku wong yasluku kang nambah sapa man annasa ing manusa wa hum hale utawi nah fi hirafihim iku tetep ing dalem piro-piro penggaweane nah orang yang sempurna adalah orang yang bersosialisasi dengan manusia hidup di antara manusia. Laman ora uang muruhum merintah merintah sokongan hum ing bitar kilfir firfati kelawan ninggal penggawian. Hatta yaslukahum sehingga ngambah sokongan hum ing Pak Fa innahu moko sak temene kelakuan. Moko sak temene kelakuan. Ma min amrin masyru'in ora utawi perkara masyru'in kang den syariatkan syariatake min ziyadah illa wa yumkinu angin iku kongan al arifu sapa kang arif arif billah arif billah orang wong kang weruhi kelawan Allah wong kang weruhi kelawan Allah berarti seorang wali ayyu sholat ayutila ing yen to nemekake sapa arif sahibahu ing wong kang anduweni amri masyru'i ila hadratillah maring pengayomane Allah taala min sangking sahib orang yang arif billah itu orang yang dekat dengan Allah itu. Pasti tahu tentang pekerjaan seseorang yang mana pekerjaan itu bisa menyampaikan orang tersebut kepada Allah kita. Sama saya katakan tadi, kita kalau ingin dekat dengan Allah tidak harus mengganti profesi kita. Inam, Dihilafi umuri kelawan melayani piro-piro perkoro Allah yo ya umur lam tusyrok kang ora syariat Aki aku Allah ini yang penting pekerjaan itu disyariatkan seperti bertani, meja, jadi tukang. Pokoknya bukan pembuat komer. Gitu. Pokoknya itu sesuatu yang disyariatkan, diperbolehkan oleh syariat, itu bisa menyampaikan kita kepada Allah itu Tidak harus berganti profesi. Wa kana lan ono sapa sahibul wasiyah iku dawuh sapa sahibul Al mu'minu al muhtarifu Al mukminu utawi wong mukmin al mustariku kang anduweni penggawean atau kang asawi Al mustariku kang asawi Orang mukmin yang memiliki pekerjaan atmalu iku luwih sempurna indi ing dalem sandingi ingsun. Minal majazi bi sangking tinimbang sangking kira-kira wong kang jajar Lebih baik kita menjadi orang lemah karena Rasulullah yang rajanya para sufi saja. Beliau itu dulu berdagang, beliau menikah, tapi beliau sangat dekat dengan Allah. Minal majadi tinimbang saking pira-pira wong kang min masyayikh zawaya saking piro-piro guru, piro-piro pondok. Alladzina ya syayikh yaquluna kang mangan sapa alladzina bidinihim kelawan agama agama ni masyayikh jadi jangan menjadi orang. Kalau bisa, misalnya nanti yang pulang menjadi kiai, menjadi bunyani, tak usah lagi saliman, tetap harus bekerja, tetap harus berniaga, ke, Karena ini menjadi syarat, menjadi syarat orang yang kamil, orang sempurna. Rasulullah dulu seperti itu. Seandainya Rasulullah tidak berdagang dan berdoa minta emas gunung itu bisa. Tapi Rasulullah menyatakan, Walaisalan orang ono dihim iku tetap ing dalam tandingi alladzina firfatun firfatun opo penggawian duniawiyatun kang dunia duniawi. Karena pekerjaan itu sebenarnya untuk mengamalkan firman Allah itu. nasi tansa dunia dan jangan kau lupakan bagian kamu dari dunia. Kau usah akhirat loh, tapi dunianya tidak diperhatikan. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah kebun untuk nanti memetik buahnya di akhirat. Ta'ufuhum kang reksa Ta'ufuhum kang reksa apa ini al-ladina. An sadaqatin nasi. Ngerso an sadaqatin nasi saking biro-biro sedekah manusia, wa awsafihim lan biro kotoran kotorane manusa. Jadi harus punya seorang kiai, seorang bungai, santri, nanti kelak kalau di masyarakat harus punya pekerjaan sehingga kamu tidak makan sodokohnya manusia. Karena apa? itu sebenarnya ausah atau zakat ya, Kotoran manusia. Wa qad akramah Dan teman-teman wis mulyaake Allah sapa Allah al-muhtarifatah ing pira-pira wong kang anduweni penggawean. Allah benar-benar telah memuliakan orang yang memiliki pekerjaan diumurin kelawan biro-biro perkara fudilu fudilu fudilu kang den utamaake sapa al mustarifah biha kalawan umur biha kalawan umur alal muta'abbidina ing atase pira-pira wong kang ibadah min ghairi sifatin saking tanpa penggawean orang yang memiliki pekerjaan itu lebih baik daripada orang yang hanya beribadah tanpa memiliki pekerjaan. Al-awalu utawi kawitan termasuk apa saja sih keutamaannya beberapa hal yang lebih utama al-awalu utawi kawitan anna asmala ahadihim oh, iku sak temene piro-piro penggawiani salah sijine muhtarifah. lahu iku kadue ahad likaulihi krono ahad krono anane ahad yakulu iku mangan sapa ahad min kasbihi saking penggaweane ahad la min sadaqatin nasi ora saking pira-pira sedekahe manusa wa usafihim lan pira-pira kotorani nasi Lamin sedekah sadaqatin nasi ora tapi pira-pira sedekah manusa wa ausafihim lan pira-pira kotorane Itu yang pertama. Salah satu keutamaannya orang yang bekerja itu maka dia akan mendapatkan hasil dan tidak makan sedekahnya manusia. Asal utawi kang kaping pindho ada mudakwahu iku ora anani ngakuni ahad al ilmah e eh, ilmu watakab berohu wa takabburuhu lan oleh sombongi ahad. Orang yang bekerja itu berarti dia tidak sombong. Alal jahilina ing atase pira-pira kang bodoh. Fayashhadu moko nyateni sopo ahad hakoro tanam ing inoi awak kiri ahad wa ta'zima ghairihi lan asmi ta'liyani ahad. Kalau dia bekerja maka dia akan melihat kelemahannya sehingga dia tidak sombong. Ternyata orang lain itu banyak yang lebih yang lebih tahu. Asalisulan asalisu utawi kang kaping telu ini salah satu keutamaan yang didapat uh, oleh orang yang bekerja dibandingkan orang yang hanya beribadah. Asalisu utawi kang kaping telu salamatu iku selamat ahad minas syubhi saking keserupaan saking serupa al akliyati minas syubhi saking serupa al akliyati kang bangsa akal fillahi min Allah taala wa fi rusulihi lan ing dalem pira-pira utusan Allah wa ahkamihi lan pira-pira hukum Allah Ar-Rabi'u tawi kaping papat iku idza waqa'a ing dalem nalikane itu tiba Sopo ahad fi maksiatin ing dalam maksiat yasiru moko dadi sopo ahad yashhadu iku nyakteni sopo ahad kubahaha kubahaha ing elee atau olor ing kubahaha ing elee maksiat wala yara orang ora ningali sopo ahad annahu ing tak temani ahad Allah iku ngelakon sopo ahad sayan min musyriki yukafiruha kang ngleburake yukafiruha kang ngleburake apa sae ha ing maksiat wa ghairu dzalika lan sak liyane mengkono-mengkono rawi Wa kana lan ono sayidi sopo Gusti Ingsun, sopo Gusti Ingsun. Ali al-Khawwas nyatane Ali al-Khawwas. Yaqulu iku sopo Ali al Indi iku ing dalam sandiri itu, Menurut saya, ikut tetap ing dalam sandiri itu. Maksudnya menurut saya. Anna lagi utawi tak temani Indi ikut tetap ing dalam sandiri itu. Anna lagi utawi anna lagi. Anna lagi tak temani wong. Ya puluh kamangan toko lagi. Minkas dihi saking penggawian Allah lagi. walau makruhan walau senajan ono apa kasbun makruhan iku den makruhake kal kal hajjami koyok tukang cantuk koyok tukang cantuk wal wal kinwati wal kinwati lan tukang gawe tombak orang yang ahli cantu itu mencantu apa cantu jantung dere ya jantung acar nah dere itu dan pembuat tombak atau pembuat kerik itu hukumnya makruh tapi menurut ahli al quran orang yang makan dari hati itu asanu itu luwih kutomo minal muta'abbidi minal muta'abbidi saking wong kang ahli ibadah allazi ya muta'abbid yakulu kang mangan sapa allazi bidinihi saking bidinihi bidinihi kelawan bidinihi kelawan agamane allazi wa yutimuhu lan paringi panganan hu ing allazi anna susopo manuso bisolahihi kelawan praktisi allazi menurut saya katanya Ali Al-Hawas orang yang memiliki pekerjaan walaupun pekerjaannya itu makruh seperti tukang jantung dan pembuat tombak itu lebih baik daripada orang yang hanya beribadah dan dia makan dari dan dari songkeman, atau dia makan karena diberi oleh orang lain ini lebih baik orang yang bekerja, walaupun pekerjaannya itu mangkrut. Summa layak moko ora moko kari-kari ora sama. Anal kasba opo tak temenin penggawian. Litakaturi krono ngakeh-ngakeake. huri lan krono gede untuk terlihat wah. Mazmumun ibu dan ino syar'an ing dalam saya. Wa hadis lagi disebut ing dalam hadis opo Man. Man talabat dunya. Man utawi sapane wong talabah iku lamun nyumpri sapa man ad-dunya ing halalan. Ing perkara halal muka siron kan akeh mufahiron kanggo lagi ya moko moko tinemu moko bertemu moko tinemu sapa man Allah ing Allah wa huwa kala Allah alaihi melarat ing iman, man ghadbanu iku zat kang gendut Orang yang mencari dunia ini perkara yang halal banyak dan untuk berfoya-foya, untuk agaya-agayaan, maka nanti kelak maka kelak akan bertemu Allah Allah dalam keadaan marah. Maka Wa kana al Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i rahimahullah taala yakuni mutawassit Imam Syafi'i. buzia ziyadati utawi nyepris tambah minal halal saking perkara halal ukubatun iku dadi siksa. Ibtala kang nyuko Allah sapa Allah biha kalawan ziyadah atau ukubah ahlat tauhidi ing ahli tauhid. Fa'lam maqawlu sapa siro dari kahin mengkono-mengkono tolabu ziyadah minal halali ukubah. Orang yang ingin tambah terus halal tapi dia ingin menambah terus rakus berarti maka Allah itu menjadi siksa yang akan ditimpakan kepada ahli tauhid orang mukmin wajahid nafsaka wallahu a'lam al-fatihah